Insyaallah pada hari ini hari Kamis tepatnya tanggal 1 Muharram 1429 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2008. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan pada pagi hari ini kita pindah tempat yaitu di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya karena di Masjid An-Nur tidak memungkinkan untuk diadakan kajian yang melibatkan ikhwan dan akhwat karena masih diadakan pembangunan di sana. Mengenai Al-Aqidah At-Tahawiyah yang lalu kita telah menyelesaikan sampai poin yang ketiga yaitu wala syai'a yu'jizuhu tidak ada sesuatu yang dapat melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala Telah kita bahas panjang lebar masalah ini Dan insya Allah pada pagi hari ini kita masuk poin yang keempat Qala Qala al-imam al allama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al Tahami, rahimahullahu ta'ala Wa la ilaha ghairuh Berkata Al-Imam al allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama al tahawi rahimahullahu taala, "Wala ilaha ghairuh" dan tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Ini diantara isi dari Al-Aqidah al tahawiyah poin yang nomor keempat. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalimat ini dikenal dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Yang lalu telah kita bahas apa makna daripada tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. La ilaha illallah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul semuanya dengan membawa kalimat ini. La ilaha illallah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua kitab untuk menerangkan masalah la ilaha illallah. Kemudian juga Allah menciptakan semua makhluk tujuannya adalah la ilaha illallah. Apa makna daripada la ilaha illallah? Ini penting ikhwan wa akhwat rahimakumullah karena banyak sekali terjadi kesalahpahaman tentang makna la ilaha illallah. Nanti setelah kita masuk di sini betapa pentingnya mengartikan la ilaha illallah itu dengan tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tidak cukup hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sangat tidak cukup. Sebagaimana kita telah mengenalnya, la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27 Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin ini adalah makna kalimat tauhid kita lihat di sana ada nafi ada isbat ada alwala ada albarok. ini makna tauhid dan ini merupakan kajian tauhid yang paling penting materi akidah yang paling penting <clears throat> Nabi Ibrahim mengatakan, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Yang pertama-tama beliau mengatakan, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Ini isbat atau nafi ini? Ini nafi. Ini wala atau barok? Ini adalah barok. Sesungguhnya aku barok berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah Wahai orang kafir, wahai orang musyrik Kemudian setelah itu Illalladzi fatoroni Kecuali zat yang telah menciptakan aku Ini itbat apa nafi? Itbat Ini wala atau barok? Ini wala Kecuali zat yang telah menciptakan aku Allah subhanahu wa ta'ala maka aku tidak berlepas diri kepadanya, aku cinta kepadanya, aku loyal kepadanya dan aku selalu menjadikannya sebagai pemimpinku segala-galanya. Di sini ada nafi, di sini ada itbat. Dalam masalah asma dan sifat, la ilaha illallah dan yang lainnya selalu ada nafi, ada itbat, ada peniadaan. Kemudian ada penetapan. Yang selain Allah itu tidak ada semuanya, batil semuanya. Yang ada hanya Allah. Itbat dan nafi. Ikhwan wa akhwatillah fillah rahimakumullah, dengan adanya itbat dan nafi, adanya peniadaan dan penetapan ini, maka di sana mengandung al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. <clears throat> La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Berarti pembatasan di sini. Berbeda kalau kita hanya mengatakan al-ilahul haq wallah. Tuhan yang hak adalah Allah. Itu lebih meyakinkan lagi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Lebih memantapkan, lebih meyakinkan dan untuk hasr membatasi bahwa Tuhan yang hak itu hanya Allah saja. Jadi tauhid itu selalu mengandung nafiu dan itbat peniadaan dan penetapan. Selalu ada di sana itu al-wala wal bara. Kepada siapa kita loyal, cinta, setia dan kepada siapa kita berlepas diri, bermusuhan dan benci. Ini merupakan materi tauhid yang sangat penting. Tapi sekarang materi ini berusaha untuk dikaburkan oleh orang-orang yang takut dengan kebangkitan Islam. Terutama di kurikulum-kurikulum yang terbaru sekarang berusaha untuk dikaburkan masalah al-wala wal bara. Tauhid itu harus ada al-wala wal bara, ada nafyu, ada itsbat. Ada kufur, ada iman. Kalau kita iman kepada Allah, kita harus kufur kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sekutu-sekutunya. Mari kita lihat bagaimana di dalam Al-Quran Di surat Al-Baqarah ayat nomor 256 Al-Baqarah 256 Di sana Allah Swt mengatakan Famay yakfur bittahuti Wa yu'mim billahi Faqadistamsaka bil urwatil wutqa Lau fisama laha Wallahu sami'un alim di sini ada kufur, ada iman. Di sini ada wala wal barok. Maka barang siapa yang kufur kepada Tauhud dan iman kepada Allah, berarti dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus. Jadi kufur kepada Tauhud, iman kepada Allah. Tauhud adalah segala yang melampaui batas berupa sesembahan, pengikutan, ketaatan dan semisalnya. Harus kufur, harus ada iman. Kemudian juga di dalam surat An-Nahl ayat nomor 36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan apa dakwanya aniqutullaha wajtanibut taghut dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul Bagaimana dakwanya Rasul itu anikbudullaha supaya kamu beribadah kepada Allah. Wajtanibut tauhud dan supaya kamu menjauhi tauhud Ada itbat, ada nafi. Itbat untuk Allah Subhanahu wa taala, nafi kufur kepada tauhud. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sehingga dari sini ini para ulama mengajarkan tentang at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah pembersihan, tarbiyah pendidikan. Atau dengan istilah lain at-takhliyah tsumma at-tahliyah. at pakai kha, kemudian at-tahliyah pakai ha. at pengosongan, pembersihan At-tahliya menghiasi. Ini penting. Kita tidak akan mungkin bisa menghiasi tembok ini sebelum kita membersihkan tembok ini. Betul atau tidak? Kalau tembok ini masih kotor, bagaimana kita bisa mungkin untuk menghiasinya? Masih kotor, banyak kotorannya, banyak tulisannya, banyak gambarnya dan yang lainnya. Terus bagaimana caranya? Dibersihkan dulu temboknya. Bersih, baru diisi dengan yang baru, baru dihiasi. Itulah tauhid. La ilaha illallah. La ilaha dibersihkan dulu. Illallah diisi, dihiasi. At-tahliyah thumma tahliyah. Atau istilah yang populer itu at-tasfiyah wa tarbiyah. <clears throat> yang dipopulerkan oleh para ulama. Kalau Syekh Utsaimin itu pakai istilah at-tahliyah thumma tahliyah. Pengosongan dulu baru setelah itu penghiasan. Ini materi akidah yang sangat penting. La ilaha takhliya. Kita menafikan semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu illallah. Ini tahliya Kita menetapkan Tuhan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kenapa? La ilaha illallah ini dikatakan la ma'budah bihaqin illallah. Apa alasannya? Kita masuk ilmu nahu sedikit ya. Ilmu grammar dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab la ilaha illallah. La di sini adalah la nafiyah lil jinsi istilahnya. La nafiyah lil jinsi, menafikan jenis. Yang mana la nafiyah lil jinsi ini termasuk saudaranya inna. Termasuk saudaranya inna. Nanti ada ya akhawatu kana, akhawatu inna, seperti itu. Bagaimana inna ini kerjanya? Inna ini kerjanya adalah tansibul isma wa tarfaul khabar. Dia menasabkan isim dan dia merofakkan khabar. Ini kalau kita sedikit masuk dalam ilmu nahu ya. Kalau ada isim berarti harus ada khabar, ada mubtada, ada khobar. Ada pendahuluan, ada penjelasan setelahnya itu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada jenis Tuhan. La ilaha. Illallah kecuali Allah. Di sinilah istilahnya nafiyah lil jinsi, menafikan jenis. Ilaha itu adalah isimnya. Terus khobarnya mana? Khobarnya itu adalah mahduf. Khobarnya tersembunyi, enggak ditampakkan, tidak ditampilkan. Takdirnya, takdirnya itu tidak ditampakkan, tapi maknanya yang tersembunyi itu maknanya itu adalah la ilaha hakun. Jadi di situ ada khobarnya. Khobar tentang inna tadi itu yang tersembunyi, yang maknanya itu adalah hakun yang hak. Berarti maknanya adalah la ilaha hakun illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. La ilaha illallah tidak mungkin punya makna lain selain makna ini. Kenapa? Karena pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum kafir Quraisy itu gara-gara masalah apa? Masalah peribadatan, masalah ibadah. Sehingga benar-benar tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Wahai orang kafir, Tuhanmu semuanya batil. Ini mereka enggak terima, dibilang gitu. Diajak kepada Allah saja mereka enggak terima. Jadi di situ ada khobar yang tersembunyi yang maknanya itu adalah hak. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sebagaimana yang lalu telah disinggung bahwa la ilaha illallah tidak hanya diucapkan saja tapi ada konsekuensi-konsekuensinya. Yang mungkin kalau diperinci agak sulit ada tujuh atau delapan, tapi gampangnya itu cuma ada tiga saja. Yang pertama-tama la ilaha illallah diucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua diyakini dengan hati. Kita meyakini, memahami dengan hati apa makna la ilaha illallah apa konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian setelah itu yang ketiga kita mengamalkannya dengan anggota tubuh lengkap. La ilaha illallah diucapkan, la ilaha illallah difahami, diyakini, dihayati, kemudian la ilaha illallah diamalkan. Karena orang yang hanya mengucapkan dengan mulutnya saja sementara perbuatannya membatalkan, maka sia-sia atau orang yang mengucapkan dengan lisannya. Kemudian juga meyakini dengan apa namanya hatinya mendustakan, lisannya mengucapkan, hatinya mendustakan, Tidak percaya tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Allah adalah satu-satunya. Allah nggak butuh perantara-perantara. Maka itu tidak juga bermanfaat. Karena banyak di antara kaum muslimin yang punya pemahaman bahwa kalau orang sudah la ilaha illallah berarti sudah ahli surga. Ahli surga. Padahal la ilaha illallah ini juga sama dengan salat bisa batal. Orang salat ketika mau salam dia keluar angin batal salatnya. Demikian pula orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia melakukan pembatal-pembatalnya maka la ilaha illallahnya juga batal sama saja. La ilaha illallah Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di sini kita lihat betapa agung kalimat la ilaha illallah bahwa tafsir yang benar, terjemahan yang benar la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Itu adalah makna yang benar kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kan? La ma'budah illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana ya, yang sering kita kita dengar, kita ucapkan. <clears throat> ini menurut para ulama ini adalah batil. Tidak ada Tuhan selain Allah ini batil. Kenapa kok batil? Karena kenyataannya Tuhan selain Allah ada atau tidak? Tuhan selain Allah itu banyak. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu banyak. Jadi kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ini keliru besar, ini batil. Kenapa? Karena berarti kita menjadikan semua Tuhan yang ada ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti semua Tuhan yang ada ini adalah Allah. Karena kenyataannya banyak Tuhan selain Allah. Dan kalau kita menyatakan semua Tuhan yang ada ini adalah Allah, ini adalah madhabnya wahdatul wujud. Wahdatul wujud manunggaling kamulo Gusti, union mistik. Jadi semua yang diwujud ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran kufur. Jadi orang kalau meyakini la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah pemahamannya wahdatul wujud, berbahaya sekali. Yang benar itu adalah La ilaha hakun illallah Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Jadi kata-kata yang hak ini perlu Karena pertentangan antara Rasulullah SAW dengan orang kafir Quraisy Itu ya masalah ini Tuhan yang hak cuman Allah Semuanya itu batil, tidak ada Loh masa ada? Bagaimana? Ada atau tidak Tuhan selain Allah? Ada Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat nomor 101. Ayat nomor 101. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in min syai'in lamma jaa'a amru rabbik. Allah mengatakan tentang orang-orang musyrik yang mereka punya banyak tuhan. Kata Allah, ketika datang azab Allah, Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa menolong mereka sedikitpun. Bahkan Allah menyebut langsung aliha. Fama agnat anhum alihatuhum. Ketika datang azab Allah, Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa menolong mereka sedikitpun. Berarti ada Tuhan selain Allah itu ada, tapi batil semuanya. Kemudian mari kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang mana sebab turun surat ini orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengajak kompromi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai Muhammad, kau, kau sembah Tuhan kami, nanti kami akan mau nyembah Tuhanmu. Jadi mereka punya Tuhan. Rasulullah juga punya Tuhan. Tuhan mereka adalah Tuhan yang batil, Tuhan Rasulullah sallallahu adalah Tuhan yang hak. Jadi mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah itu kalau dia meyakini semua Tuhan adalah Allah, ini kufur wahdatul wujud. Tapi kalau dia meyakini Tuhan hanya Allah saja, cuman ucapannya dia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah keliru dan harus diluruskan. Tapi enggak kufur ya. Karena dia yakin Tuhan hanya Allah. Semuanya batil, cuman dalam ucapannya dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini enggak kufur. Tapi ini keliru harus diluruskan. Yang benar adalah tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti pula bahwa Tuhan selain Allah itu banyak. Di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika fi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah Tuhan yang hak dan bahwasanya apa yang mereka seru selain daripada Allah itu adalah batil. Jadi jelas ayat ini mengatakan Tuhan yang hak hanya Allah. Tuhan yang lain selain Allah adalah batil. Jadi Tuhan lain selain Allah itu ada banyak. Maka dari itu perlu ditekankan tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Penting kata-kata yang hak itu. Kemudian juga agama. Agama ini banyak. Agama banyak atau sedikit? Agama banyak. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan agama itu banyak. Cuman agama yang hak hanya agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Agama banyak. Kemudian Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan banyak yang hak satu, agama banyak yang hak juga satu. Karena kalau agama itu banyak, otomatis Tuhan juga banyak. Betul atau tidak? Otomatis itu. Karena semua agama itu batil yang hak hanya Allah, berarti semua Tuhan juga batil yang hak hanya Allah. Maka dari itu kalau orang beragama dengan agama lain enggak diterima oleh Allah, ditolak, dia rugi. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam agama lain, maka tidak akan dikabulkan daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi harus Islam. Apa Islam itu? Islam itu ya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang mengartikan Islam itu dengan arti secara bahasa. Islam itu adalah pasrah, berserah diri kepada Allah. Orang yang pasrah berarti dia Islam. Oh enggak ini batil. Maksudnya Islam di sini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana di antara ajarannya adalah la ilaha illallah, al-wala wal bara. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi jelas sekali bahwa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tapi subhanallah, kalau antum lihat di sekolah-sekolahan, pondok-pondok pesantren kebanyakan itu ketika mereka bahas la ilaha illallah, ternyata pembahasan mereka tuh hanya berkisar pada masalah masalah rububiyah. Muter-muter di sana ada. Sehingga dalam kitab-kitab mereka itu dituliskan la ilaha illallah artinya adalah la maujuda illallah. Tidak ada di alam semesta ini kecuali Allah. Jadi intinya Allah itu ada, gitu aja. Intinya cuman Allah itu ada, gitu aja. Atau ada yang mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau la ilaha illallah itu artinya ini, yang ada itu hanya Allah, pencipta hanya Allah, maka Rasulullah nggak mungkin perang dengan orang kafir Quraisy. Yang lalu kita jelaskan panjang lebar bahwa orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa Allah itu ada, Allah pencipta, Allah yang ngatur segala-galanya, Allah menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memiliki, nggak ada khilaf ini. Yang jadi khilaf adalah semuanya kamu tinggalkan, kamu hanya beribadah kepada Allah saja, murni kepada Allah. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau ada orang tanya kepada antum, la ilaha illallah itu kok bisa diartikan tidak ada tuhan selain Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Bagaimana? Ya. Antum walaupun enggak ngerti nahwu, jawab aja. Pertama-tama la itu adalah la nafiyah lil jinsi. Antum bilang kepada orangnya, apa lah nafil kalian Ya kamu cari sendiri. Kamu belum bisa baca kitab kok tanya-tanya. Ya, gitu aja. La itu adalah na, la nafiyah lil jinsi. Dia ini termasuk akhwat inna, saudaranya inna, saudarinya inna. Ya. Dia ini tak malu tak tak malu amala inna. Dia ini am, amalnya sama dengan amalnya inna. Apa amalnya inna? amalnya inna itu adalah tansibul isma wa tarfaul khobar menasabkan isim dan merofakkan khobar mana isimnya isimnya adalah ilaha itu isim isim la nafiyah lil jinsi tidak ada Tuhan <clears throat> ya yang hak Khobarnya mana? Khobarnya itu mahduf, khobarnya tersembunyi enggak ditampakkan. Takdirnya, takdirnya makna dari khobarnya itu adalah hak la ma'budu hakun. Ya. Illallah kemudian seterusnya ya. Yang penting adalah la ilahanya itu. La nafiyah lil sinsi. Ilah adalah isim inna. Khobarnya tersembunyi enggak ditampakkan. Takdirnya maknanya adalah maknanya adalah hakun. La ilaha haqqun illallah La ma'budah bihaqqin illallah Atau juga la ma'budah haqqun illallah Ini yang poin nomor ke <clears throat> keempat tadi ya Wala ilaha ghairuh Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kita masuk pada poin yang nomor ke ke-5. <clears throat> Jadi hari ini kita bahas dua poin yaitu Qauluhu rahimahullahu taala qadimun bila betida daimun bila intiha. Ucapan beliau Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala qadimun bila betida daimun bila intiha. Allah itu adalah terdahulu tanpa permulaan dan kekal tanpa kesudahan. Ini termasuk poin yang dikomentari oleh para ulama tentang kata-kata qadim dan kata-kata daim. Ini dikomentari oleh para ulama. Tapi alhamdulillah di sini sebenarnya nggak ada masalah. Yang jelas Qadim itu bukan termasuk nama Allah, demikian pula Daim juga bukan termasuk nama Allah. Bukan termasuk nama Allah. Hanya para ulama mengatakan kata Qadim untuk Allah, maksud mereka Allah itu sudah ada semenjak dahulu kala sebelum ada segala sesuatu. Ini maksud nama maksud mereka. Kalau kita nanti masuk pada kajian tentang asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan menemukan bahwa al asma wa sifat itu adalah tauqifiyah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah benar-benar hanya terbatas apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam sunnah. Kita tidak boleh memberikan nama atau sifat kepada Allah kecuali nama atau sifat yang ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam As-Sunnah. Kodim tidak ada, daim tidak ada. Kita apa namanya menjadikan ini sebagai nama Allah nggak bisa. Tapi ini beliau bukan memberikan nama kepada Allah, jadi masalah asma dan sifat ini benar-benar harus ada dalilnya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, bukan hanya dengan hasil hasil pikiran, hasil perenungan atau dengan logika-logika saja. Itulah yang dikatakan oleh para ulama salafus saleh agar supaya kita selamat dalam hal ini. Sebenarnya kata-kata qadimun bila tidak, daimun bilantiha. Poin yang nomor lima ini Allah terdahulu tanpa permulaan dan kekal tanpa kesudahan. Sebenarnya di Quran ada, di Sunnah ada. <clears throat> Kenapa kita kok tidak memakai yang ada di Quran dan Sunnah saja? Lebih jelas, lebih gamblang, dan lebih mantap. Apa itu? Ya, di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 3. Huwal awwalu wal akhiru. Allah adalah al-awwal dan Allah adalah al-akhir. Seperti itu. <clears throat> Namun demikian, sebagian ulama mengatakan kita boleh mensifati Allah dengan qadim. Tapi niat kita adalah memberitahukan tentang Allah, bahwa Allah itu adalah sudah ada semenjak dahulu kala sebelum adanya segala sesuatu. Ya. Ada kaidah, ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kaidah tentang al-asma wa sifat kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga kaidahnya. Ini penting ya. Yang pertama-tama adalah annal asma'a tauqifiyah. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Terbatas hanya ada yang dalam Quran dan sunnah saja. Itu makna daripada kata-kata tauqifiyah. Demikian pula as-sifatu kazalika tauqifiyah. Demikian pula sifat itu juga tauqifiyah. Harus ada dalam Quran, harus ada dalam sunnah. Hanya saja pembahasan tentang sifat-sifat Allah ini lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah, lebih luas. Semua nama Allah mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah adalah nama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu yang disebut dengan al-ikhbar anillah. Kita memberitahukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama nama Allah tauqifiyah, kedua sifat Allah tauqifiyah, yang ketiga kita memberitahukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Lah memberitahukan tentang Allah ini lebih luas dari sifat. Lebih luas lagi. Nama terbatas, sifat terbatas tapi juga lebih luas. Pemberitahuan tentang Allah ini lebih luas lagi. Contohnya apa? Contohnya seperti ucapan beliau di sini ya, qadimun bila batida daimun bilantiha. Allah sudah ada semenjak dahulu kala tanpa permulaan dan Allah abadi tanpa ada batas, tanpa ada kesudahan. Ini pemberitahuan. Antum cari kata-kata ini dalam Quran, dalam sunnah, nemu atau enggak? Enggak nemu. Tapi boleh, enggak terlarang. Kenapa? Kita memberitahukan tentang Allah bahwa Allah itu adalah seperti itu. Seperti kita mengatakan Allah adalah maha segala-galanya. Dalam Quran ada enggak? Tidak ada. Dalam sunnah ada tidak? Tidak ada. Tapi boleh. Kenapa? Kita memberitahukan tentang Allah. Karena memang Allah adalah maha segala-galanya. Maha kuasa, maha baik. Semuanya yang baik-baik untuk Allah. Jadi boleh. Jadi masalah pemberitahuan ini tidak apa-apa. Ini boleh dan ini adalah luas selama tidak menyimpang dari Quran dan sunnah tentu saja. Ini kaidah yang sangat penting. Ikhwan filah rahimakumullah. Ada tiga nama terbatas tauqifiyah sifat terbatas tauqifiyah tapi sifat lebih luas daripada nama. Kemudian yang ketiga adalah pemberitahuan tentang Allah ini lebih luas daripada daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan Allah itu qadim, boleh tidak apa-apa. Maksud kita adalah Allah sudah ada semenjak dahulu kala dan kita tidak mengatakan itu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi yang lebih baik adalah al-awwal wal akhir. Kalau kita lihat nama Allah ini al-awwal wal akhir, hal ini tidak mungkin terjadi pada manusia. Karena dua hal yang bertolak belakang. Allah adalah al-awwal, alladzi laisa qablahu syai'. Allah itu adalah al-awwal yang Allah sudah ada semenjak sebelum adanya segala sesuatu. Allah adalah al-akhir alladzi laisa ba'dahu syai'. Allah adalah al-akhir, Allah yang tetap kekal setelah semuanya binasa, fana. Ini kalau makhluk tidak mungkin. Orang itu kalau ada permulaannya ada terakhirnya. Kalau Allah subhanallah Allah itu lengkap. Jadi Allah meliputi segala masa. Al-awwal semuanya belum ada Allah sudah ada. Al-akhir semuanya binasa, Allah tetap ada tanpa batas. Jadi kodim itu dianggap dengan al-awwal, kemudian daim, kodimun bila betidak itu sama dengan al-awwal. Daimun bila intiha sama dengan al-akhir. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 3 tadi itu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa fi kulli syai'in alim. Allah adalah al-awwal. Allah adalah al-akhir. Allah adalah al-zahir. Allah adalah al-batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara panjang lebar dalam hadisnya di Sahih Muslim dan ini termasuk di antara dikir-dikir yang kita baca Di antaranya ketika mau tidur Allahumma rabbas samawati sab' Wa rabbal ard Wa rabbal arshil azim Rabbana wa rabb kulli syai' Faliqal habbi wan nawa Munzilat taurati wal injili wal furqan A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatiha Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Ini doa bagus ya, terutama bagi orang yang kepingin diberi oleh Allah kekayaan, kecukupan dan supaya hutangnya dilunasi. Dan ini ada di Hisnul Muslim insyaallah di Hizbul Muslim ini termasuk doa mau tidur. untuk melihat ya, doa mau tidur ada ini nanti. Ini doa yang sangat indah di sana mengandung tawasul-tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, Tuhan langit-langit, Tuhan bumi dan Tuhan arus yang agung. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu yang membelah biji-bijian dan tanaman yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Berlindung dari segala hal, lengkap. Lalu tawasul lagi, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Engkau sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Wa antal akhiru falisa ba'daka syai' dan engkau adalah al-akhir ya Allah. Engkau tetap ada setelah segala sesuatu itu tidak ada. Jadi ini masa. Allah menguasai semua masa. Kemudian wa anta dhahiru falisa fawqaka syai' ya Allah, engkau adalah adz Engkau adalah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada engkau. Allah paling tinggi. Sifatnya, zatnya, segala-galanya. Karena akidah kita Allah berada di atas. Pembahasannya panjang lebar. Wa antal batinu falaysa dunaka syai' dan engkau ya Allah adalah al-batin. Tidak ada sesuatu yang sanggup menghalangimu. Walaupun engkau berada di paling atas ya Allah, tapi engkau Maha tahu sampai semua yang paling bawah. Lengkap ini ya, mencakup semua masa dan semua semuanya pokoknya. Allah meliputi segala-galanya. Walaupun Allah tetap berada di atas akidah kita. Ilmu Allah menembus segala-galanya. Di situ ada empat nama yang subhanallah saling bertolak belakang, yang mustahil bagi makhluk, tapi hal itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal dan al-akhir, kemudian al-zahir dan al-batin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kata-kata Allah itu adalah al-awwal. Allah sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Atau kalau istilahnya beliau tadi ya. Jadi Allah qadimun bila betidak daimun bila intiha. Dia dahulu tanpa permulaan dan dia kekal tanpa kesudahan. Ini penting. Karena biasanya nanti setan itu datang kepada kita. Lalu setan memberikan kepada kita was-was. Yang menciptakan ini siapa? Ya, kayu, tukang kayu. Tukang kayu dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dari siapa? Bapaknya dari bapaknya. Sampai puncaknya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam dari siapa? Dari siapa Nabi Adam? Dari Allah. Lah Allah dari mana? Maka jawabannya adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allahul awal laisa qablahu syai'. Allah adalah yang awal yang tidak ada segala sesuatu sebelumnya. Ini penting. Ini untuk memutus mata rantai. Karena biasanya orang selalu tanya-tanya mata rantai. Ini dari sini, dari sini. Pusatnya dari mana? Pusatnya adalah Allah segala-galanya. Allah sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Kemudian Allah itu adalah al-akhir, semuanya binasa, Allah tetap ada kekal. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, segala yang selain Allah itu pasti ada yang mengadakan. Ya kan? Segala yang selain Allah pasti ada yang mengadakannya, yang menciptakannya. Kecuali Allah, Allah enggak ada yang menciptakan. Nanti orang akan tanya, yang menciptakan Allah siapa? Nah, maka jawabannya adalah huwal Awalu wal akhiru. Nanti setan datang memberikan maswas pada kita. Yang menciptakan bulan, bulan sampai Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Yang menciptakan Allah itu tidak ada karena Allah adalah al awal. Allah sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Jangan dibayang-bayangkan nanti. Lah terus katanya Allah Maha Kuasa. Apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih besar dari dirinya? Yang lebih berkuasa dari dirinya? Ini kan ada pertanyaan gini ya. menata ada yang tanya di hati bening itu seperti itu. Ustaz, apakah Allah maha kuasa untuk menciptakan makhluk yang lebih besar dari dirinya? Maka saya bilang ini pertanyaannya keliru. Sehingga tidak perlu untuk dijawab. Pertanyaannya salah ini. Tidak perlu dijawab karena pertanyaannya salah. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ada salah seorang musyrik Jubair bin Mut'im Beliau masuk Islam karena mendengar satu ayat Quran, yaitu surat At-Tur ayat nomor 35. Masuk Islam gara-gara ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu ada dengan sendirinya ataukah mereka itulah yang menciptakan? Mari kita pikirkan ya. Semua yang ada di muka bumi ini, kita dan yang lainnya, apakah ada dengan sendirinya? Ataukah kita yang menciptakan diri kita? Bumi menciptakan bumi sendiri, langit menciptakan langit sendiri. Jawabannya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Kita ada dengan sendirinya atau tidak? Tidak ada. Atau kita menciptakan diri kita sendiri? Tidak. Berarti ada pencipta Allah Subhanahu wa taala lah terus yang menciptakan Allah siapa? Nah ini jangan diteruskan. Karena Allah adalah al-awwal. Allah sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Ya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ya inilah tentang dua permasalahan. Terus bagaimana dengan surga dan neraka? Katanya kekal. Berarti kan ada yang kekal selain Allah? Oh enggak. Surga dan neraka itu enggak kekal. Panak semuanya tapi Allah yang menjadikannya kekal. Kalau Allah memang kekal zatnya, dengan dirinya kekal. Kalau surga dan neraka tidak kekal, cuman Allah menjadikannya kekal. Demikian pula kita manusia, nanti setelah mati dibangkitkan kiamat nanti, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk surga, kekal di surga selama-lamanya tanpa batas. Tapi bukan kita yang kekal, Allah menjadikan kita kekal. Jadi yang kekal secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah materi akidah yang juga sangat penting. Qadimun bila batida, daimun bila intiha. Allah adalah terdahulu tanpa permulaan dan kekal tanpa kesudahan atau lebih afdal kita memakai kata-kata huwal awwalu wal akhiru. Allah adalah al awal yang sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada dan Allah adalah al-akhir yang tetap ada setelah segala sesuatu tidak ada. Wallahu alam. Ini materi yang kelima. Menurut antum materi hari ini mudah difahami atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah ya, alhamdulillah. Terutama yang mengikuti dari awal insyaallah mudah karena kita sudah bahas dari pintu masuknya, madkhal dan yang lainnya. Mungkin ini dulu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Akidah ini penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah untuk bekal kita dan juga bekal keluarga kita nanti. Bekal untuk keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka dan kita tidak mungkin selamat kalau pondasi kita tidak benar. Pertanyaannya tertulis ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk memberitahukan tentang Allah ketika menjelaskan keagungan Allah dalam menciptakan alam semesta dengan mengungkapkan Allah Maha Keren? Wassalamualaikum. Ya. Ya, walaupun memberitahukan kepada Allah itu maknanya luas ya, lebih luas dari sifat, tapi ya yang sopan. Ya, Kalau Allah Maha Keren ya gak sopan. Ya, Allah Maha Keren, Gak sopan. Sopan atau enggak itu? Terlalu gaul itu ya. Asma dan sifat terlalu gaul itu. Jadi walaupun luas tapi yang sopan yang adab kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar terjaga kesucian Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita bilang Allah Maha Keren, bayangannya nanti Allah pakai celana jin, pakai apa? Nauzubillah. Iya. Jadi walaupun luas tapi tetap memakai adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang sopan Bagaimana dengan orang Islam yang meyakini la ilaha illallah tapi kejahilannya karena kejahilannya dia menyekutukan Allah bahkan terjerumus pada penyembahan kepada selain Allah karena adat dan lainnya. Jadi begini ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ilmu itu ada yang harus dipelajari wajib. Tidak ada alasan seseorang mengatakan tidak tahu. Ada ilmu yang memang seseorang masih diberi alasan untuk mengatakan tidak tahu. Jadi ilmu ada yang maklumun minaddin bidzarurah, harus diketahui. Tidak ada alasan mengatakan saya tidak tahu. Contohnya misalnya salat itu wajib. Kalau ada orang bilang salat nggak wajib orang Islam, diterima atau enggak? nggak diterima. Lah Anda ini Islam atau bukan? Kok enggak tahu kalau salat itu wajib? Puasa Ramadan adalah wajib, zakat wajib, haji wajib. Dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau ada orang bilang nggak nggak wajib, saya nggak tahu kalau itu wajib, nggak diterima alasannya. Harus tahu. Bagaimana kamu Islam kamu mengatakan nggak tahu. Demikian pula la ilaha illallah nomor satu sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji. Rukun iman yang pertama sebelum iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Nomor satu ini nomor satu. Jadi harus belajar tauhid. Kecuali kalau orang itu hidup di pedalaman ya, pedalaman di pojoknya gunung, nggak punya tetangga, nggak ada radio, nggak ada televisi, nggak ada apa-apa, dia bilang nggak tahu, alasan diterima. Memang ini alasannya itu diterima. Tapi kalau di masyarakat seperti ini, di desa-desa ada radio ada enggak? Nah, dia enggak pernah nyetel 100,5 FM. Iya. Kenapa enggak nyetel? Enggak tahu, ya dicari tahu. Anda kan ke kota juga. Anda ke kota, beli sandal, beli sepatu, beli beras. Kenapa kalau beli beras ke kota, tapi enggak mau cari tahu tentang agama di kota? Jadi enggak ada alasannya itu. Jadi orang menyekutukan Allah, dia tidak tahu kalau ini menyekutukan Allah, tidak diterima alasannya. Harus belajar tauhid. Harus belajar. Kalau sekolah aja belajar. Mulai grup TK, SD, SMP, SMA. Berapa tahun itu? Sampai SMA aja. Katakanlah lulus SD. Berapa tahun? Mulai TK sampai SD. Tambah grup sudah. Kurangi lagi. 8 tahun. Itu kalau belajar agama itu udah apal Quran, apal Bukhari, apal Muslim, apal Nasai, Tirmidhi, Tabu Dawud, Iya. Lah Anda cari ijazah mau, belajar agama tidak mau. tidak diterima alasannya. Jadi kalau masalah syirik itu harus tahu, harus belajar la ilaha illallah awal wajib. Awal wajib, kewajiban yang nomor satu harus tahu. Harus belajar. Jadi tidak diterima alasannya. Kecuali kalau masalah yang jelimet-jelimet. Ya, contohnya masalah apa? Masalah asmaul hus, asma wa yang sangat mendalam. Yang perinciannya memang mungkin orang awam maka bingung. Dia bilang tidak tahu jadi terima alasannya. Karena mungkin akalnya belum sampai ke sana. Dia masuk kategori orang awam. Tapi kalau masalah la ilaha illallah tauhid, syirik tidak bisa, harus belajar. Jadi masalahnya bukan tidak tahu, masalahnya adalah tidak mau tahu, nggak mau tahu. Karena banyak orang itu seperti itu, bukan tidak tahu, tidak mau tahu, diberitahu pun tidak terima. Ini ajaran sesat, tidak sama dengan ajarannya nenek moyang. Seperti itu. Jadi tidak diterima alasannya ya. Harus belajar tauhid, harus belajar tauhid. Kecuali kalau orang-orang yang memang hidup di daerah yang tidak mungkin sampai kepada mereka penjelasan-penjelasan. Seperti itu. Bagaimana riwayat tentang sahabat yang bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah kepada Rasul? Memang ada ya, ada seorang sahabat yang di hatinya itu ada was-was sampai kepada puncaknya bertanya-tanya tentang siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut luar biasa dengan masalah ini. Dan dia juga takut untuk mengungkapkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaka sarihul iman. Itulah namanya iman yang paling dalam. Berarti kamu ini orang beriman. Kenapa kok beriman? Berarti kamu percaya Allah. Berarti kamu mengesahkan Allah. Sehingga kamu takut akan mengucapkan itu. Dan kamu takut ketika ada perasaan seperti itu. Itu orang iman. Adanya was-was karena adanya iman. Kalau nggak ada iman nggak mungkin ada was-was. Hanya was-was nggak perlu dituruti. Jangan dituruti was-was, diberantas, dihilangkan. Di antaranya untuk membahas tentang riwayat riwayatnya Allah yaitu tadi al awal wal akhir. Selesai, diputus sudah. Ya. Ini ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau tanya Bolehkah bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan Kalau tawasul dengan amal soleh itu boleh ya Jadi diantara tawasul yang masyuruk itu ada tiga yang pertama-tama adalah at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi. Doa-doa Rasulullah sallallahu kebanyakan penuh dengan tawasul seperti ini. Yang kedua adalah tawasul minta didoakan orang soleh. Ini juga tidak apa-apa. Orang soleh, ahli sunnah wal jamaah kita minta didoakan. Dengan harapan doanya dia lebih mustajab. Bagaimana para sahabat minta didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat supaya kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta doanya Uwais. Karena Uwais ini doanya mustajab, seorang tabi'in. Rasulullah nggak pernah ketemu, tapi Rasulullah tahu. Dan beliau ditemukan pada masa sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taalaanhu dan sahabat Umar mohon kepada Uwais, doakan kami. Boleh. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan ini juga masyru. Bagaimana tiga pemuda yang pergi ke gua, lalu hujan deras, mereka masuk ke dalam gua itu, lalu ada batu besar menutup pintu gua. Mereka nggak bisa keluar sampai akhirnya mereka masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Yang satu dengan baktinya kepada kedua orang tua, yang satu dengan Eh, menepati upah upah pegawainya, yang satu meninggalkan perzinahan. Akhirnya batunya bergeser, dia bisa keluar. Jadi boleh tawasuh dengan amal soleh kita, bukan amal solehnya orang. Ya Allah, si fulan adalah orang alim ya Allah. Mudah-mudahan dengan enggak, ya amal soleh kita, bukan amal solehnya orang. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Ustaz pernah ada orang yang tanya sama saya Orang tersebut menganut paham filsafat Tentang apakah Allah beragama Dan apakah agama Allah Saat itu saya tidak bisa menjawab Ya Ustaz Terkadang saya juga bertanya tentang hal itu Karena pertanyaan orang tersebut Ustaz tolong jelaskan pada saya tentang pertanyaan itu. Jazakumullah khairan katsir. Iya. Memang syubhat ini banyak ya. Syubhat ini banyak. Maka dari itu syubhat-syubhat perlu ditutup pintunya. Kenapa? Al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafa. Hati kita ini lemah dan syubhat yang datang itu menyambar seperti petir. Dahsyat. Maka dari itu sebagian salah mengatakan kalau ada orang tersesat menyebarkan kesesatannya, kita tutup telinga kita rapat-rapat, jangan sampai dengar. Karena khawatir kita dengar masuk ke dalam hati kita sulit untuk dikeluarkan. Orang bisa rusak gara-gara satu kata-kata, masuk dikeluarkan sulit, kita menghunjam di sana. Termasuk tentang Allah di sini ya, Allah itu agamanya apa? Allah itu beragama atau tidak? Allah itu agamanya apa? Nah, ini pertanyaannya keliru lagi ini. Pertanyaannya yang salah, tidak perlu dijawab. Allah terlalu mulia untuk beragama. Justru kita yang beragama tentang Allah. Allah maha mulia. Allah maha segala-galanya. Allah nggak butuh kita. Justru kita yang butuh Allah. Allah menciptakan kita untuk supaya kita beribadah kepada Allah. Kalau Allah beragama berarti Allah yang beribadah. nggak suci Allah itu. Wa ma falaktul sinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita manusia jin untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan Allah yang beribadah, kita yang beribadah kepada Allah. Ini syubhat bahaya. Termasuk juga ada kitab yang ditulis oleh Karen Armstrong, judulnya itu Sejarah Tuhan. Dan ini banyak yang baca anak-anak sebagian dari kampus yang berlabel Islam. Itu di antara materi yang wajib mereka baca adalah kitab Sejarah Tuhan, tulisannya Karen Armstrong. Itu baca kitab itu bahaya. Bahaya sekali. Jangan sampai kita nanti saya kepingin tahu, pingin tahu, jangan. Mula-mula kepingin tahu, akhirnya baca nyangkut dalam hati, ragu-ragu. Jadi dia bicara tentang sejarah Tuhan, pencarian manusia akan Tuhan semenjak ribuan tahun yang lalu. Tuhan versi Yahudi, Tuhan versi Nasrani, Tuhan versi ahli filsafat, Tuhan versi tasawuf, Tuhan versi semuanya punya versi. Nanti ujung-ujungnya bahayanya berarti Tuhan itu enggak ada. Manusia yang menciptakan Tuhan. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak, kita jelas kita punya Tuhan, punya Allah, bukan kita menciptakan Allah, tidak. Jadi pertanyaannya salah ya. Jadi Allah menciptakan makhluknya semuanya supaya makhluk beribadah, beragama, bukan Allah yang beribadah, bukan Allah yang beragama. Karena kalau Allah beribadah dan Allah beragama, maka berarti Allah enggak suci lagi. Allah tidak bukan Al-Wahid Bukan la ilaha illallah lagi. Ustadz ada ini yang terakhir ya. Ustadz ada yang beranggapan bahwa orang-orang liberal dan semisalnya itu tidak tahu atau jahil sehingga nggak perlu memeranginya karena bermaldorot. Bagaimana menjelaskan anggapan yang salah itu syukron? Siapa bilang? Orang liberal itu jahil. Siapa yang bilang? Mereka itu pinter-pinter. Bahkan salah satu tokoh liberal yang sekarang sedang nyantri di Amerika itu dulu sekolah di Libya. Sekolah di Libya dia. Kemudian dia nggak puas karena nggak mau dikekang. Memang intinya kepingin bebas. Dikekang dengan pembatasan-pembatasan gini nggak mau, maunya bebas. Dia keluar dari Libya, masuk di mana? Universitas Kristen di UKI. Seperti bukan tidak tahu, tahu. Termasuk yang datang ke Indonesia, bahkan ke Malang baru-baru ini. Siapa namanya? Hamid Nasr. Iya, itu dari dari Mesir asalnya. Yang dia menyebarkan pemahaman yang sangat berbahaya diantaranya tentang hermeneutika. Jadi menafsirkan Al-Qur'an meniru cara menafsirkan Injil dan dan Taurat. Berbahaya. Di Mesir difonis mati dia akhirnya dia pergi melarikan diri, ditampung di Belanda, di Leiden. Dipelihara di sana. Nah, iya, untuk merusak Islam. Masuk ke Malang. Alhamdulillah waktu sempat tertolak di Malang, ditolak. Ke salah satu universitas yang berlabel Islam lagi. Subhanallah. Jadi begitu. Jadi orang liberal-liberal bukan bodoh, mereka itu tahu. Cuman intinya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, biasanya orang-orang seperti mereka itu kepingin bebas sebebas-bebasnya, tidak ingin ada yang membatasi. Itu intinya itu mereka itu. Sementara orang beragama ya terbatas, dibatasi. Ini boleh, ini enggak boleh. Ada rambu-rambunya. Kalau mereka tuh maunya semuanya boleh, patokannya adalah akal, kacau. Contohnya satu saja, zina. Itu kalau suka sama suka, tidak memperkosa, tidak mendolimi. Itu boleh menurut mereka. oh, suka sama suka apa salahnya? Menurut akal kita seakan-akan kan benar kan? Lu kan suka sama suka, sama senangnya, sama puasnya, apa salahnya? Subhanallah. Kalau ini diterima pendapat ini, yang terjadi nanti apa? Banyak anak-anak hasil pernikahan, nggak jelas, nggak punya bapak, nggak punya, nggak tahu siapa bapaknya. Kemudian waduh kacau nanti dunia, kacau. Jadi pembatasan ini perlu. Jadi mereka orang liberal dan semisalnya itu bukan orang bodoh, mereka orang ngerti, mereka orang pinter, tapi memang mereka tidak mau dengan jalan kebenaran, mereka tidak mau hidup terkekang, mereka karena mereka merasa terkekang sebenarnya. Tapi kalau orang menerima agama ini ikhlas, nggak terkekang, dia justru malah merdeka semerdeka-merdekanya. La ilaha illallah ini membebaskan, pembebasan. Apa membebaskan dari apa? Kita dibebaskan dari dari dari apa namanya diperbudak oleh setan. Dibebaskan daripada diperbudak oleh nafsu, dibebaskan dari diperbudak oleh dunia. Kita merdeka benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang benar, wallahu alam bisawab. Mungkin itu dulu. Mari kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم جنبنا منقرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika